Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya disebutkan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah keimanan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa melakukan tahrif, perubahan ataupun tapi pembagaimanakan ataupun taktil menolak demikian juga tamsil memisalkan Allah SWT dengan makhluk kemudian tentang rukun-rukun iman beriman pada Allah kemudian malaikat kitab-kitabnya para nabi demikian juga berbicara panjang lebar tentang keimanan terhadap takdir al-qadha wal qadar kemudian keimanan pada hari akhir Demikian juga disebutkan tentang Khulafa Rasidin didahului dari Abu Rasidik, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, demikian juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu lain. Kemudian juga belum menyebutkan wa anul asyarah alladziina samahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya 10 orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya. Wa jannah dan Nabi berikan kabar gembira dengan surga. Kita bersaksi untuk mereka juga mendapatkan surga sebagaimana Nabi SAW menyaksikan mereka adalah ulama rasyidin, kemudian Talha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Zaid, kemudian Abdurrahman bin Auf, demikian juga Abu Baidah bin Jarrah, radhiyallahu anhu Demikian juga di antara keimanan dari Ahlus wal Jamaah wa nu'minu bima ja'a min karamatihim dan beriman dengan apa yang datang tentang karamah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wasahan sifat min riwayatihim dan sahih dari orang yang terpercaya tentang riwayat-riwayat mereka. Seperti di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang mana semua wali ini ya disebutkan di pelapat sebelumnya Wa nabiyyun wahid khairun min Sairin aulia. Satu nabi lebih bagus dari semua wali-wali Allah Subhanahu wa Jangan sampai kita berpendapat seperti pendapat orang-orang hululiyah. Pimpinannya Ibnu Arabi demikian juga yang lainnya. Meyakini bahwa wali itu lebih tinggi daripada para rasul dan para nabi. Ini adalah batil ucapan orang-orang munafik sindik. Kita tetap meyakini bagaimanapun mereka ini wali-wali Allah Subhanahu wa tetap mereka itu di bawah nabi-nabi Allah swt. wa Nah, kita beriman adanya karamah mereka seperti apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dari kisahnya Ashabul Kahfi ya tujuh orang kemudian yang kedelapan adalah anjing yang mereka miliki kemudian juga kisahnya seorang Qala ladzi minal kitab berkata orang yang punya kitab, punya pengetahuan di zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika waktu itu Nabi Sulaiman mengatakan, "Ya ya ya ya malu ayyukum siapa bi arsy qabla ayyatuni muslimin." Wahai pembesarku besarku, siapa di antara kalian yang bisa membawakan sehingga sananya Ratu Sabah sebelum mereka datang dalam keadaan tunduk. Kemudian berkata Ifrit, "Anati kabi qabla antakum min Aku bisa mendatangkan kursi yang besar itu sebelum engkau berdiri. Wahai Sulaiman alaihissalam. Kemudian Allah sebutkan ya ini sebagai para ulama sebagai wali Allah. Kalau di indahu ilmu minal kitab anak tiga bihi qabla ayat tarda ini terfuk. Aku mampu insya Allah membawakan kursi yang besar itu sebelum engkau mengerdipkan mata. Sebelum mata ini berkedip, kursi sudah datang. Dan benar, akhirnya datang kursi tersebut. Entah bagaimana dia mendatangkan, dia punya ilmu, punya ilmu dari kitab di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini dari jelas menunjukkan tentang karomah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau bukan nabi. Orang ini bukan nabi. Sebagian para ulama. Demikian juga di zaman para sahabat radhiyallahu majma'in dari kisah-kisah yang sahih seperti seperti Abu Bakar Siddiq ya beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala waktu itu makan kemudian tidaklah muncul kecuali makannya semakin banyak. Demikian juga ya kisah saat Nabi Abi ketika berperang di perang Qadisiyah bisa melewati sungai. Ya waktu itu bertanya siapa di antara kalian yang dari pasukannya itu yang bermaksiat mengatakan tidak ada. Kemudian beliau melewati sungai tersebut. Ya, ketika menghadapi orang-orang Persia. Melewati sungai dengan kendaraan-kendaraan mereka dengan kuda dan semisalnya. Demikian juga Warumah seperti uh, Said bin Zaid ketika waktu itu mendoakan Arwah ini seorang perempuan yang mengaku mengatakan bahwa Said bin Said mencuri tanah dia. Kemudian didoakan. Ya Allah jangan matikan dia sampai dia buta kemudian mati di tempat yang dia merasa miliknya. Padahal dia ber, berbohong. Hanya dikabulkan oleh Allah swt Ini juga aroma. Hanya orang itu pun buta kemudian mati di sumur ya yang di tempat tersebut. Demikian juga yang lainnya seperti kornein, ya, yang Allah bersaga di surat Al-Kahfi. Demikian juga Maria alaihissalam sampai-sampai Nabi Zakaria mengatakan, "Qala ya, ya Maryam anna laki hadza?" Qalat wa min dillah inna Allah yarzuqu man yasha'u hisab. Sampai Nabi Zakaria mengatakan, "Wahai Maryam, dari mana kamu mendapatkan buah ini?" Kemudian mengatakan Maryam alaihissalam, "Ini adalah datang dari si Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan rezeki kepada orang yang Allah kehendaki tanpa dihisab." Demikian juga yang lainnya. Berikutnya kita akan menyebutkan apa yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah taala. Wa nu'minu bi asyrati sa'ah. Dan kita beriman dengan asyrat tanda-tanda. Asyrat itu alamah. Asyrat jama dari syaratun syartun. Alamah. Syurat. Dan kita beriman dengan tanda-tanda as-sa'ah, yakni saat hari kiamat. Disebutkan di Fathul Bari as-sa'ah itu adalah waktu yang dikenal oleh orang Arab. Ya. Jadi waktu yang pendek. <clears throat> Seperti dalam Al-Qur'an kalam Ilba aw aqrab, seperti kedipan mata atau lebih dekat. Ini saat hari kiamat. <clears throat> Demikian juga saat hari kiamat ini saat terjadinya kiamat ya di yaumul akhir di hari yang akhir dikatakan yaumul akhir karena tidak ada hari setelahnya. Setelah hari itu tidak ada lagi hari. Sehingga dikatakan yaumul akhir, hari yang terakhir. Setelah, setelah itu tidak ada hari lagi. Maka di sini di antara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa mereka beriman terhadap tanda-tanda hari kiamat wa nu'minu bi Kita beriman dengan tanda-tanda saat hari kiamat. Dan mereka para ulama menyebutkan bahwa Tanda hari kiamat ada dua. Ya. Yang pertama adalah asratus sa'ah al-kubra, yang kedua adalah asratus sa'ah as-sughra. Ya, bisa ditulis ya bahwa tanda-tanda hari kiamat ada dua, yaitu asratus sa'ah al-kubra dan asratus sa'ah as-sughra. Tanda-tanda hari kiamat tanda-tanda saat hari kiamat yang besar dan tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Walaupun kita bahas ya di Fathul Bari, demikian juga Sarah Sahih Muslim, Mamnawi, demikian juga buku-buku terdahulu, tidak ada penyebutan asratus sa'ah kubro dan asubro. Tapi kita dapati di ucapan-ucapan ulama oh, ya belakangan, ulama-ulama belakangan. Yang muktabar, yang teranggap ulama tersebut, ulama yang dianggap. Dari sinilah kita berani mengatakan bahwa tanda-tanda hari kiamat ada dua, yaitu tanda tanda hari kiamat yang besar yang menunjukkan sangat dekat hari kiamat dan tanda-tanda hari kiamat yang kecil yang itu bukan menunjukkan sangat dekat dekat tapi tidak sangat dekat ya demikian <clears throat> di antaranya apa yang disebutkan oleh Syaikh Utsaimin di buku beliau ya di fatwa beliau demikian juga Syekh bin Bas yang kita bisa catat ucapan Al Imam Asyikiti di atau Al Bayan fi Quran bil Quran karena kadang-kadang kita mau menetapkan suatu lafaz kalau itu tidak pernah disebut oleh para ulama dahulu, kita berhati-hati. Karena takutnya terjatuh kepada bid'ah. Jangan merasa mempunyai ilmu kemudian membuat peneman-peneman yang baru. Yang membuat ungkapan-ungkapan yang baru. Tapi kalau itu sudah disebut oleh ulama terdahulu, kita merasa aman. Seperti ucapan ahlu sunnah akrabu ta'if ilal haq. Seperti ini ucapan sudah ada sebelumnya. Ahlu sunnah itu adalah paling dekatnya kelompok-kelompok kepada kebenaran. Bukan berarti kita ini ragu-ragu, tidak. Ini ungkapan sudah semua Ibnu Taimiyah, rahimahullah, demikian juga ulama-ulama setelahnya Saya bin demikian juga yang lainnya. Ya, ini bukan berarti kita mengatakan ahlu sunnah itu akrab mutaif. Ahlu sunnah itu paling dekatnya dari kelompok-kelompok kepada kebenaran. Berarti kita ragu-ragu. Oh, berarti paling dekat berarti bukan itu yang benar. Bukan itu maksudnya. Ini termasuk bentuk-bentuk bahasa Arab paling dekat kepada kebenaran ya ini mereka lah yang di atas kebenaran kan demikian. <clears throat> Seperti sini kita mengatakan bahwa tanda-tanda hari kiamat terbagi menjadi dua. Kita tidak dapati dari ungkapan Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, tidak kita dapati ungkapan Imam Nawawi di Syarah Sahih Muslim. Tapi kita berani mengatakan demikian karena ulama-ulama kita yang muktabar yang teranggap mengungkapkan dengan ungkapan itu. Ya, seperti di sini bisa ditulis di tafsir Al-Ba'ul Bayan Imam itu Allah Ta'ala ketika menyebutkan tafsir ayat ke-89 di surat An-Nahl ya surat An-Nahl ketika belum menjelaskan tibyanan wa nazalna 'alaika kitaban tibyanan likulli syai' dan kami turunkan kepada kami Muhammad kitab ini Al-Qur'an tibyanan sebagai penjelas likulli syai' segala untuk segala sesuatu Terakhir sebelumnya wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan alim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaika 'alaikal kitaba tibyana kulli syai'. Kemudian disebutkan bahwa Al-Qur'an ini penjelas segala sesuatu dalam masalah berbagai macam. Seperti tentang bahasa ya, maka Al-Qur'an adalah puncaknya dalam permasalahan bahasa. Demikian juga dalam hal nahwu, dalam hal lafaz-lafaznya. Ya, demikian juga hukum-hukum wal amsal permisal-permisalan. Ya, demikian juga tentang masalah ulum-ulum ukhra seperti tip ya tentang pengobatan hayah keadaan-keadaan handasah berkaitan berkaitan dengan eh, teknik dan sebagainya ada masalah seperti itu disebut dalam Al-Qur'an Kemudian juga dalam permasalahan an-najamah ya. Jadi tentang bintang itu Allah ciptakan sebagai Wazina sama dunia bima bimasobi sebagai hiasan di langit. Demikian juga untuk menunjukkan dua alamat sebagai menunjukkan ya tempat-tempat arah timur dan sebagainya. Kemudian semua oleh Imam Syingkiti di Al-Quran itu juga menyebutkan perkara-perkara tentang permulaan penciptaan. Batil khalqil insan. Demikian juga disebutkan wa asratul sa'ah al-kubro al asrat ini. Sehingga kita berani mengatakan bahwa ungkapan tanda-tanda saat dari kiamat al-kubro yang besar itu ada di ucapan para ulama kita. Semoga oleh Imam dan tanda-tanda saat hari kiamat yang besar ada 10 wahyan nusul Isa turunnya Nabi Isa salam mengkhulul jajal dan keluarnya dajjal. Wa yajud ma'jud, ya, yajud ma'jud kemudian dabah binatang. Wadkhon kemudian asap. Kemudian Al Quran diangkatnya Al-Quran wa tulu syams bi maghribiha terbitnya matahari dari arah barat. Matahari terbit dari arah barat. Wa iqlaq bab taubah tutupnya pintu taubat wal khusuf. Gerhana, tiga gerhana. Ini secara garis besar demikian. Ya, jadi tanda-tanda hari kiamat <clears throat> terbagi menjadi dua yaitu al-kubra dan sukro yang besar dan yang kecil yang besar menunjukkan apa sudah dekat dengan terjadinya hari kiamat ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil menufi kofisur sur fasaiqa man fis samawati man fil ardi ilaman sya Allah tsumma nufiqa fi ukhra fa idhum yang dulu. Unufiqa fi sur dan ditiuplah sur yakni tanduk sangkakala fasaiqa man fis samawati man fil ardi maka pingsan Apapun yang di langit-langit demikian juga yang di bumi. Yang di bumi dan yang di langit semuanya pingsan, semuanya mati. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup yang kedua, fa idhum yang turun, mata mereka tiba-tiba berdiri, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang turun melihat. Ya, jadi ketika tiupan pertama itu semua yang mati. Inilah terjadinya hari kiamat. Inilah hari akhir, tidak ada hari setelah itu. Nah sebelum terjadinya itu Ya, ada tanda-tanda kiamat yang besar, sudah dekat sudah. Dan ada sebelumnya yaitu tanda-tanda kiamat yang kecil. Ya kita sudah mengalami sekarang ini. Yaitu diantaranya apa? Diturunkannya Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi mengatakan, Ana wasa'ah kahata ini. Aku dan terjadinya hari kiamat seperti dua ini. Ya, ini seperti jadi telunjuk dan jadi tengah, dekat. Tapi sejak 1400 tahun yang lalu belum terjadi kan? Nabi mengatakan aku dan hari kiamat seperti ini dekat seperti apa seperti jari telunjuk dan jari tengah. Sampai sekarang belum terjadi hari kiamat. Berarti apa nih? Ini tanda-tanda hari kiamat yang yang kecil dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga hadis yang disebutkan ya, ini bisa ditulis ya, di antara tanda-tanda hari kiamat yang kecil adalah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua disebutkan dalam hadis Jibril. <clears throat> Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Insyaallah hafal itu. Sekolah Imam Muslim. Ketika Nabi ditanggil malaikat Jibril, ya baina manahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitra alaina rajulun dibayar bayad siap bisa bisawad syari. Kemudian disebutkan di akhir hadis itu setelah ditanyakan Fa'akhbirni anil Islam, kemudian anil iman, kemudian anil ihsan, kemudian fa'akhbirni ya anisa. Kabarkan aku tentang saat hari kiamat. Kemudian Nabi mengatakan mal masmul mal mas'ulu anha bi alam nasail. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Ternyata yang bertanya siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Lalu menyebutkan di akhir di situ, "Wahai Umar, tahukah kamu siapa dia?" Kemudian Umar mengatakan, "Allah Rasul alam." Nabi mengatakan, inna Jibril." Itu adalah Jibril. Dia dia ini Jibril. Atakum wa yu'allimukum amra dinakum. Datang pada kalian dan mengajari kalian perkara agama-agama kalian. Ya, ini ini menunjukkan di situ adalah adalah agama kita. Kemudian ditanya di dalam hadis itu kabarkan tentang saat hari kiamat. Ya, Nabi mengatakan malam masuk. Ulu an-nabi alam nasail. Qala fa an amaritiha. Kabarkan aku tentang amarah, tentang tanda-tandanya. Nah, inilah tanda hari kiamat. Yang berikutnya, ini tanda tanda hari kiamat yang kecil bisa ditulis yaitu apa? Antalidal amatu Melahirkan ya budak perempuan robataha, tuannya antali dan waladu robata. Ini melahirkan budak perempuan tuan. Kemudian kedua antara hufat al urat al alata riasa yatatawalun yatatawalun bil bunian. Ini ciri yang ketiga berikutnya tadi utus diutusnya Nabi Muhammad. Yang kedua budak melahirkan tuannya. Yang ketiga engkau melihat ya orang yang tidak pakai alas kaki nyeker berpakaian kaki laki Urata dalam badan pakaiannya tidak bagus. pura sendiri telanjang, maksudnya di sini tidak tidak bagus, tidak sempurna. Al-alata miskin. Ya tatawaluna fil bunyan, ri'a sa'i, menggembala kambing. Orang yang tidak punya alas kaki, orang yang miskin menggembala kambing menjadi apa? Ya tatawaluna fil bunyan. Akhirnya dia bertinggi-tinggian bangunan. Kaya-kayaan Ya, siapa lebih tinggi bangunannya? Ini ciri berikutnya. Saya menyebutkan dulu ada dari pimpinan Indonesia itu dulu pengembala kambing ketika masih kecil, kemudian menjadi pimpinan. Dulu pengembala kambing. Ini juga tanda menunjukkan ada juga dulu orang miskin yang menggembala kambing, kemudian ketika sudah besar mempunyai harta yang banyak, tinggi-tinggian dalam hal bangunan. Ini tanda-tanda kiamat yang yang kecil. <clears throat> Demikian juga kasratul zalazil yang menyebutkan banyaknya zalazil, banyaknya gempa, kusufat demikian juga dari gerhana-gerhana itu juga di sana Nabi SAW disebutkan bahwa terjadi gerhana matahari cuma sekali. Ini ketika indah mauti Ibrahim alaihissalam. Ini ketika meninggalnya anak laki-laki Nabi SAW Ibrahim. Sehingga tata cara dari sholat gerhana yang bermacam-macam bisa kita lihat di bulu-bulu itu itu yang saya cuma satu hadis menabas sholat anhuma ya ya ini apa bahwa cara sholat gerhana seperti sholat subuh hanya saja rukuknya empat kali dah itu aja yang mudah dipahami itu ada pun tata cara yang lain adalah doif kenapa karena kejadian cuma satu kejadian cuma satu menunjukkan tidak mungkin bermacam-macam tata caranya Ya, Dari sini kita ambil pelajaran bahwa gerhana di zaman Nabi itu jarang sekali. Bahkan sekali sekali saja setelah Nabi SAW di Medina. Kalau kita sekarang berapa banyak ya kejadian gerhana baik gerhana, gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Dan juga yang perlu diingat bahwa <clears throat> adanya tanda-tanda hari kiamat yang kecil ini tidak menunjukkan itu haram. Ya, itu yang perlu diingat. Seperti tadi ada orang miskin Kemudian nanti bertinggi-tinggian dalam hal rumah. Bukan berarti maknanya itu adalah suatu yang haram, ya. Demikian kesimpulan dari bahasan ini. Karena butuh dalil. Kecuali kalau dia masuk ya dengan mengambil harta dengan haram, ya demikian juga menempuh jalan-jalan yang tidak disyariatkan atau mungkin berlebih-lebihan dalam yang tidak suhud, tidak warak dan sebagainya. Ya. Maka seperti ini suatu yang diharamkan, tapi itu perkara yang mubah. Ini bukan berarti Tanda-tanda kiamat itu menunjukkan itu halal atau haram? Tidak, ya, bukan itu menunjukkan halal ataupun haram. <clears throat> Kemudian di antara tanda-tanda kiamat al-kubra yang besar yaitu menunjukkan dekatnya ya jadi sudah kita sebutkan ulama-ulama terdahulu kita tidak dapati ungkapan tanda kiamat yang besar atau kecil begitu, Pokoknya asratu saah. Tapi kita dapatnya dari ulama-ulama belakangan, ulama-ulama yang kita anggap untuk kita mengambil ilmu dari mereka. Itu menyebutkan tanda-tanda hari kiamat ada kubro dan subro. Seperti tadi ucapan alimah imam Masyukuddin Mu'tala. Sama saya ingin belum menyebutkan di syarah Lumatul Etikot ketika menjelaskan ucapan ilmu Imam Qudamah Ta'ala di antara ya akidah dari ulama-ulama terdahulu yaitu tentang Isra Mi'raj ya Kemudian belum menyebutkan wa min dalika asratu saah. Dan di antara itu adalah beriman tentang tanda-tanda hari kiamat. Ini pasal al-iman bi kulli ma akhbara bi rasul. Beriman kepada segala sesuatu yang Rasulullah mengabarkannya. Di antaranya disebutkan Imam Qudamah <clears throat> ya, kisahnya Nabi Musa yang memukul malaikat maut. Nah, itu. Kisah sahih. Ya, dan tidak boleh kita kemudian berlebihan dalam masalah kita sebutkan apa yang Nabi SAW sebutkan. Jadi sebutkan ana malakal maut lama ja'a Musa malakul maut ya malaikat pencabut nyawa ketika mendatangi Nabi Musa salam dalam bentuk manusia dia bidaw ruhahu untuk mencabut ruhnya Papa apa Aina. Kemudian Nabi Musa kan tidak tahu kalau itu adalah malaikat pencabut nyawa. Dia pukul Nabi Musa, Insya Allah. Allah sebutkan kisahnya ketika bahwa kasau Musa faqadalih. Ketika ada orang dari sukunya, golongannya, fastaqa sahul ladhi min yang yang min adwi. Minta tolong akhirnya oleh Nabi Musa dipukul. Bahwa kasau Musa dipukul ya seperti orang pukul biasa. Faqadalih ternyata mati orang yang dipukul itu. Nabi Musa merasa bersalah sekali. Ya. Ini pukulan gitu aja membuat orang mati. Ini juga boleh memukul malakul maut. Bapak kok ainah, maka matanya terluka. Faraja ila rabbi. Kemudian malaikat ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faraja alaihi ainah. Kemudian Allah mengembalikan matanya malaikat ini. Kemudian kembali kembali lagi ya dan Allah memberitahu Nabi Musa memberikan wahyu bahwa itu malaikat malaikat maut. Ya, biasanya seperti ini kita harus mengimani sebagaimana yang datang <clears throat> dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ada saya saya Bukhari dan saya Muslim. Jadi kabar seperti ini kita harus meyakini. Adapun kisah kurafat mereka, saya Abdul Qadir Jailani didatangi oleh makhluk maut, kemudian makhluk maut dipukul matanya juga, itu orang mungkar. Kurafat-kurafat orang-orang sufi. Adapun ini dalam saya Bukhari, saya Muslim kita harus mengimani. Kemudian disebutkan asratus saat. Kita harus mengimani segala sesuatu yang Nabi kabarkan diantaranya tanda-tanda hari kiamat. Coba perhatikan lafadznya coba berhenti. Meminta jika dzalika asratus dan dari itu ya ini yang Nabi kabarkan tanda-tanda hari kiamat. Tidak sebut sebutkan tanda-tanda hari kiamat besar atau kecil tidak. Jadi ungkapan tadi asratu sa'ah kubro dan dan itu wala alam ya itu muncul di ulama-ulama belakangan. Dan kita pun mengambilnya. Ya, eh, karena itu ucapan ulama. Ya mungkin mereka juga mengambil dari ulama-ulama yang lain yang kita tidak mutolak, kita tidak sempat untuk mendapati ungkapan itu. Tapi yang kita teliti dari ucapan Ibnu Hajar tidak ada ungkapan itu. Imam Nawawi tidak mengungkapkan itu, Ibnu Qudamah juga tidak mengungkapkan itu. Yaitu ini beriman terhadap tanda-tanda saat hari kiamat. Mislu khurujud dajjal, keluarnya dajjal. Wa nuzul Isa, dan turun Nabi Isa dan seterusnya. Sungkan oleh Syaikh Utsaimin ketika menjelaskan lumah atau itikot ini, ini termasuk buku akidah yang dasar ya, lumah bekal. Lumah sendiri lami itu Eh, kilatan. Tapi maksudnya lumah di sini adalah bekal. Ya, bekalnya ikhtikot akidah, keyakinan-keyakinan. Di antaranya kita mengimani adanya tanda-tanda hari kiamat. Asyrat, semuanya sama saya min, asyrat jam'u syartun wa huwa lughah al-alamah. Secara bahasa lughatan al-alamah, tanda. Ya, jadi asyratu sah. asyrat itu adalah jamaknya syartun Mm, artinya adalah al-alamah tanda. Wasa'ah sa'ah itu lugatan secara bahasa al-waktu. Awil hadiru min. Ini waktu yang hadir waktunya. Di waktu itu. Ini waktu tersebut. Wal muradu biha huna al-qiyamah. Maksudnya saat hari kiamat. Jadi kita sebutkan mengajar mengatakan sa'ah itu adalah ungkapan menunjukkan waktu yang diibaratkan oleh orang-orang Arab. Maksudnya mengatakan sa'ah itu paling sedikitnya waktu. Kalau sekarang kan ada sawani apa itu detik mana ada detik dulu zaman Nabi tidak ada alam, mereka menggunakan yakni jam e, menggunakan pasir itu kan itu ada bentuknya itu yang seperti gelas atasnya dan bawahnya habis sama kemudian nanti ya. ada pasir di atas nanti pasirnya turun ke bawah kalau habis ya mungkin itu adalah setengah hari kemudian dibalik lagi kan demikian adapun sekarang ini ada di situ apa e, detik, menit, jam, ya demikian. Kemudian sebutkan fa'asratu sa'ah syar'an tanda-tanda saat dari kiamat secara syariat adalah apa? Bisa ditulis ini asratu sa'ah secara syariat Al-alamatu dalatu, tanda-tanda yang menunjukkan ala kurbi atas dekatnya yang memiliki hari kiamat. Nah, itu. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Muhammad, "Fal yanzuruna ila sa'ah anta yang baghtah." Maka tidaklah mereka menunggu kecuali saat hari kiamat untuk datang kepada mereka bahtatan tiba-tiba. Sebagian para ulama, ulama mereka beristihad, ya. Disebutkan iya, ini Imam Syuuti atau Ibnu Hajar wa ta'ala tentang hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu hadis Bukhari Muslim. Dari situ sebagian istilah kita mungkin apa ya memprediksi dan sebagainya bahwa hari kiamat akan terjadi tahun 1500 kurang lebih seperti itu. Berarti dekat ya. Nah ini prediksi mereka 700 tahun yang lalu karena mereka hidup tahun 800 ya Hijriah atau tahun sekitar itu. Sekarang kita sudah masuk 1400, bola 6 belum sampai karena hidupnya Dajjal demikian juga yang lainnya itu <clears throat> melebihi dari bola alam ya 1500 tahun. 1500 Hijriah. Mereka beristihad, Nabi mengatakan bahwa amalan umat ini itu seperti Orang-orang Yahudi bekerja antara subuh sampai subuh sampai duhur. Diberi satu kirot. Upah satu kirot. Orang-orang Kristen Nasrani bekerja dari duhur sampai asar dikasih upah satu kirot. Yahudi bekerja lama sekali dapat satu kirot. Orang Kristen bekerja cuma tiga jam dapat satu kirot. Sedangkan kaum muslimin bekerja dari maghrib eh, dari asar ke maghrib lebih cepat lagi. Kan itu. Dua setengah jam sekitar itu dapat dua kirot. Ya, dapat dua kilo. Kemudian mereka bertanya-tanya, ya, ini umat Yahudi, umat Kristen, kenapa diberikan tambahan umat Islam pahalanya cuma kerjanya sebentar tapi tapi upahnya lebih banyak. Kemudian Allah mengatakan apakah aku mendolimi? Mereka mengatakan tidak. Dari situ mereka memprediksi ya eh, bukan meramal tidak boleh ini dari hadis ya karena mereka ada patokannya bahwa umatnya Nabi Musa bisa diketahui 1500 tahun Ya ini 3000 kan, 2000 tahun, sekitar itu mereka sebutkan. Ya, jadi umatnya Nabi Musa itu adalah 2000 tahun sebelum Nabi Isa diutus. Ya, mereka menyebutkan demikian. lah. Kemudian mereka menyebutkan ya jadi antara subuh sampai duhur kan berapa? 6 jam, 7 jam, berapa itu ya? Itu sebanding dengan 2000 tahun. Paham? Kemudian umatnya Nabi Isa sampai umat Nabi Muhammad berapa? 400 tahun. Kan? Jadi Nabi Isa diutus, kemudian Nabi Muhammad lahir itu selisihnya 400 tahun. Sehingga tahun Masehi dan tahun Hijriah itu selisihnya kurang lebih adalah 400 tahun. Kan itu. Berarti kalau 2000 tahun umatnya Nabi Musa. Kemudian dikurangi umatnya Nabi Isa. Berarti kan antara duhur sampai maghrib ketahuan jaraknya 6 jam juga. Kalau diketahui bahwa antara subuh sampai duhur 6 jam, kemudian antara turun sampai maghrib 6 jam untuk kemudian saja. Berarti kalau diketahui seperti umpamanya A ditambah B ketemunya C. Kemudian kalau diketahui ya, jadi A tambah B ketemu C. Maka kalau diketahui C-nya, C-nya itu berarti apa? Umatnya Nabi, umatnya Nabi Musa. Kan itu 6 jam. Kemudian umatnya Nabi Isa diketahui ya, yaitu berapa? 400 tahun. Berarti Umat Nabi Muhammad itu apa? Dari umatnya Nabi Musa dikurangi zaman umatnya Nabi Isa. Ketemulah di situ zamannya umatnya Nabi Muhammad SAW. Berarti sekitar 1500 tahun nah, Jadi 2000 kurang 400 atau 2000 kurang 500 ya 2000 kurang 400 atau 2000 kurang 500 berarti 1500 berarti umurnya umat Nabi Muhammad 1500 tahun maka terjadilah kiamat. Ini ini menurut mereka. istibat namanya pengambilan hukum tapi tidak ada dalil sama sekali yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Al-Quran. Ini cuma mereka beristighfar. <clears throat> Jadi tidak kita mengetahui kapan terjadi hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan di surat Luqman, "Inna Allaha Inna ilmu sa'ah wa yunazzilu ghaiz wa ya'lamu fil arham wa tadri nafsun mada Taksi Bukuda, wa tadri nafsun bi Ayat ardin tamut inna Allaha Inna Kafir. Jelas surat Luqman yang terakhir itu. "Inna Allaha Inna ilmu sa'ah Sungguh Allah SWT di sisinya itu ilmu sah, ilmu kapan terjadinya saat hari kiamat. Adapun kita belajar sekarang adalah tanda-tanda hari kiamat, ya. Dan disebutkan tadi oleh Syekh Utsaimin taala secara ya syariat tanda-tanda hari kiamat adalah alamat, tanda-tanda yang menunjukkan atas dekatnya hari kiamat. Kemudian tadi, fal yang turunnya ila sa'an ta'tiyum dan tidaklah mereka menunggu kecuali saat hari kiamat untuk datang pada mereka tiba-tiba. Fakat jaa asyratuha, maka telah datang asyrat tanda-tandanya. Ini Allah menyebutkan langsung, bahwa telah datang tanda-tandanya. Kemudian disebutkan wa dzakara al-mu'allif min asyratis sa'ah ma ya'ti. Nah, bisa ditulis dan disebutkan oleh Ibnu Qudamah di antara tanda-tanda hari kiamat yakni al-kubra yang besar, di antaranya adalah berikut ini. Yang disebutkan oleh Utsaimin oleh beliau rahimahullah Allah <clears throat> ada empat. Ya, satu, dua, ya tiga, empat ini. Ya, satu, dua, tiga, insya Allah itu adalah tertib. Nomor satu, dua, dan tiga adalah tertib. Bisa ditulis yang pertama, huruf dajjal. huruf dajjal, keluarnya dajjal. Ini. Ini bisa di ya teliti sendiri, insya Allah. Kemudian yang kedua, <clears throat> nuzul Isa bin Maryam, turunnya Nabi Isa bin Maryam. Setelah Dajjal keluar, maka Nabi Isa turun. Ini tertib ini. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Ya'juj dan Ma'juj. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Tiga ini adalah tertib. Saya sini sudah mengatakan sebagiannya tertib ya berurutan, sebagiannya tidak berurutan, tidak tahu kita. Mana lebih dulu? Ada yang tiga ini adalah tertib. Dajjal keluar. Ya, dan sekarang ini sudah ada Dajjal itu yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu ya kisahnya pada waktu itu kami Madani radhiallahu anhu dia berlayar ya terdampar di suatu pulau kemudian dapati jasa asah ada hadis jasa asah binatang punya bulu banyak ya kemudian di, didapatkan di situ Dajjal sedang dibelenggu hadisnya panjang kemudian dia bertanya bagaimana danau ini dan itu disebutkan bagaimana eh, keadaannya kemudian apakah sudah ada ini Nabi SAW sudah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia mengatakan akan keluar. Ini menunjukkan bahwa Dajjal itu ada. Kemudian Tami Dari pun menyampaikan kepada Nabi SAW. Dan tidak didapati di mana ulama tidak diketemukan di mana posisi pulau yang Tami dari itu terdampar. Padahal kan kalau kita perhatikan jaraknya antara kalau sekarang mungkin e, pelabuhan yang ada di Saudi Arabia itu kan Jeddah atau sekitar itu. Pulau-pulaunya bisa kelihatan di peta atau dari mungkin pesawat. Itu dicari oleh para penguasa tidak dapat sampai sekarang nggak ada. Entah bagaimana. Perkara goib dan tidak mungkin Tamim dari berbohong. Karena para sahabat semuanya adalah udul, adil. Dan Nabi pun mengabarkan. Ya, sampai disebutkan di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid itu disebutkan dikirimkan juga pasukan, demikian juga kapal yang banyak untuk mencari di mana pulau itu tempat Tamim Ad-Dari Anhu terdampar. Tidak ditemukan juga. Sekarang juga nggak ada. Padahal sekitarnya kan mungkin dekat ya. Tapi tidak didapati. Dan nanti Dajjal ini akan keluar melakukan kerusakan. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj. Ya, yang ketiga ini. Kemudian yang keempat yaitu khuruj dabah. Keluarnya dabah. <clears throat> Kemudian juga disebutkan di antara yang lain Disebutkan di syarah Tahwiyah sendiri oleh Al-Imam Ibn Abdul Isra Ta'ala dari hadis Hudzaifah radhiyallahu ya Hudzaifah bin Usaid radhiyallahu anhu di riwayat Imam Muslim jelas sekali disebutkan oleh Nabi saw. alaihi wasallam itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul di depan kami wa nahnu natadzakaru sa'ah dan kami sedang berbincang-bincang tentang saat hari kiamat Faqala maka dia mengatakan, tata tadzakarun? Apa yang kalian perbincangkan?" Qalu, kalian mengatakan, "Nadhkuru berusaha kami memperbincangkan tentang saat hari kiamat." Faqala, maka Nabi SAW belum mengatakan, ini disebutkan bisa dilihat di Sahih Muslim nomor 2901. Ya, bisa dilihat panjang lebar. Kalau kita baca ya eh, tentang masalah dajjal aja itu Imam Nawawi menyebutkan dari Sahih Muslim ya di hadis milah ya itu disebutkan hadis panjang tentang dajjal itu dibaca dengan penjelasan bisa berjam-jam jadi disebutkan dia di sini Nabi mengatakan Faqala sallallahu alaihi wasallam inha lan sesungguhnya tidaklah tegak hari kiamat hatta tarawna qablaha asar ayat sampai <clears throat> kalian melihat ya sebelumnya 10 ayat-ayat, 10 ya. tanda-tanda. Ini tanda-tanda hari kiamat. Yang disebutkan oleh para ulama, ini tanda-tanda hari kiamat yang besar. Sebenarnya mengatakan tertibnya adalah ini, tapi tidak ada dalil. Kalau yang jelas tadi, ya yaitu Dajjal turun, eh, keluar Dajjal, kemudian apa? Nabi Isa turun membunuhnya, ya turun di menara Baidwa, menara putih dan bukan berarti menunjukkan menara itu boleh. Ya ini cuma disebutkan keadaan. Sebagaimana tadi kita sebutkan, bahwa tanda-tanda hari kiamat bukan berarti menunjukkan itu halal ataupun haram enggak. Nabi Isa nanti akan turun. Menaranya ada sekarang ini di Suriah. Ya, di masjid itu nanti di menara putih itu nanti turun Nabi Isa. Di bawah dua malaikat, dua malaikat. Yang gerakannya Nabi Isa ini seperti mata mata kita memandang. Kita memandang paling pojok itulah langkahnya Nabi Isa. Ya, nanti akan mengejar Dajjal dan bunuhnya. Nah, di samping menara itu Bukan berarti menara itu boleh kan? Walaupun sebagian mengatakan bahwa ini sudah dilakukan oleh kaum muslimin sejak dari dulu. Jadi urutannya demikian ya. Dajjal kemudian nanti Nabi Isa turun bunuhnya ya, kemudian jadi dan maju. Juga ada di situ nanti yang disebutkan hadis tentang Imam Mahdi. Maka sebagian Nabi SAW tidak tegak hari kiamat sampai kalian melihat sebelumnya sebelum tanda-tanda. Maka para maka Nabi menyebutkan adkhon, asap. Ya, Wadajal, keluarnya dajjal. Wadabah, binatang. Binatang melata. Ya Allah subhanahu dalam, dalam juga disebutkan oleh Syekh Utsaimin itu di antara ayat surat An-Naml ayat 82. Wa idza waqa al-qawl alaihim akhrajna lahum dabbatan al ardi. Apabila ucapan telah terjadi atas mereka kami keluarkan untuk mereka dabah binatang. Nah, itu segala sesuatu yang mered di bumi namanya dabah. Maksud dabbah di sini adalah binatang yang nanti Allah akan keluarkan. Sebenarnya mengatakan bentuknya seperti kadal, seperti ular, tidak ada dalil. Yang Allah sebutkan ya, ini dabbah itu aja. Kami keluar untuk mereka binatang dari bumi yang muhum mengajak bicara mereka. Ini binatang ini berbicara nanti kepada manusia. Ananas kanu ayat ayatina la Semua manusia ya, dulu terhadap ayat kami tidak tidak yakin, tidak beriman. Kemudian berikutnya waktu syams min maghribiha. Terbitnya matahari dari maghrib dari arah barat. Maka sebagian para berubahlah ahwal. Ini keadaan alam menjadi berubah. Kalau dari arah timur kan tanaman-tanaman mulai apa? Mulai ya keluar e, di situ yakni tumbuhannya dan sebagainya dari arah timur. Ini dari langsung arah barat. Keadaan alam menjadi berubah. Ini antara tanda-tanda hari kiamat juga. Kemudian menusul Isa bin Maryam, turunnya Nabi Isa bin Maryam ini tidak menunjukkan apa tertib sebagaimana tadi kita sebutkan. Wa Ya'juj Ma'juj kemudian tanda-tanda berikutnya adalah turunnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini adalah termasuk dari anak keturunan Nabi Adam as. Jumlahnya sangat banyak. Bahkan disebutkan manusia satu, mereka ini seribu. Jumlah sangat banyak sekali. Wa salah kusuf tiga gerhana. Khosmun bil masyrik, gerhana di arah timur, wa khosmun bil maghrib gerhana di arah barat, wa khasfun bi jaziratil Arab gerhana di Arab. Jazirah Arab. Bagaimana ini? Tiga gerhana. Wa akhir dzalika nar. Wa akhiru dzalik yang disebutkan akhir dari itu semua adalah nar api min al Yaman yang keluar dari Yaman. Saya mengatakan ini di Gunung Aden. Aden itu ada gunungnya. Enggak aktif sekarang sekarang ulama nggak aktif itu nanti ulama akan keluar pasti. Sebagian mengatakan demikian. Ini keluar api dari Yaman. Tatrudu nas akan mengusir manusia ila mahsyarim ke padang mahsyar mereka. romusli muslim, riwayat Imam Muslim. Ya itu. Ini diantara yang Nabi sebutkan. Masih banyak ya. Adapun hadis-hadis tentang Imam Mahdi secara lafaz ya, Syaikh belum mengatakan Hadisnya ada yang dia itu makdzubah palsu, seperti hadis yang diyakini orang-orang Syiah. Orang Syiah Rafidhah ini sampai sekarang menunggu di eh, di tempat yang ada di Irak. Eh, Sarmada pas kita itu namanya Sirdab ya. Sudah di depan gua itu disiapkan kuda. Sampai sekarang nggak dipakai-pakai. Ya, mungkin berganti terus kudanya. Ini adalah muncul dari hadis palsu. Mahdinya orang-orang apa? Syiah Rafidah. Ini ada hadis yang itu palsu, ada hadis yang itu ya hasan, eh, doif, ya ada yang yang ketiga ada yang itu hasan, ya dan ada yang sahih. Dia menyebutkan demikian. Dan Ahlussunnah wal meyakini sebagian mengatakan hadis mutawatir. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tidak apa tidak jelas, tidak disebutkan Mahdi. Ya, bisa ditulis sudah melihat Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tentang hadis Mahdi ini termasuk tanda hari kiamat. Kaifa antum idza anzala idza nazala Ibnu Maryam? Bagaimana keadaan kalian apabila turun Isa bin Maryam alaihissalam? Ini beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan mati seperti pendapat orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi. Wa imam kumikum dan imam kalian dari kalian. Nah, dari sinilah sebenarnya berpendapat inilah Imam Mahdi. Dalam riwayat Imam ya Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Nabi menyebutkan fayanzilu Isa bin Maryam, turun Nabi Isa bin Maryam. Fayakul maka berkata Nabi Nabi Isa, Amiruhum. Ya, ya. Fayaqulu amiruhum. Maka jadi ketika turun Nabi Isa alaihissalam berkata amir mereka, amir kaum muslimin. Ta'al solilana, kesini Salatlah untuk kami, jadilah kau imam. Fayakul maka berkata Nabi Isa alaihissalam, la, ini kaum Muslim ya. La, Inna ba'dakum malabat umara. Sesungguhnya sebagian kalian atas sebagian yang lain ada pimpinan-pimpinan. Nabi bisa enggan untuk menjadi imam. Ya, jadi demikian. Sebagian kalian itu adalah imam untuk sebagian yang lain. Jadi kalian saja. Takrimatan di hadil ummah sebagai bentuk pemuliaan terhadap umat ini. Nah, jadi dalam riwayat Imam Bukhari Imam Muslim tidak suka nama Imam Mahdi. Yang ada dan Zubair mengatakan riwayat ini sampai mutawatir, sahih, ya, tapi tidak di Bukhari dan Muslim. Di antara riwayat Imam Abu Dawud, ya bisa ditulis yang di riwayat Imam Abu Dawud nomor 4299. Demikian juga Sunan Imam Tirmidzi, ya, demikian juga Imam Ahmad. Riwayat yang jelas disebutkan dan itu sahih oleh Al-Albani Saya harus di sini nomor 4279. Ya. Hadis 4285 disebutkan oleh Imam Abu Dawud al Taala dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Qala Rasulullah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Mahdi Mini Ya, Imam Mahdi, Mahdi ya ini kalau secara bahasa orang yang berikan petunjuk kan. Mahdi Mini dariku. Ya, sebagian hewan itu di tempat membuat mestinya Masjid Al-Hadi itu itu termasuk perkara bid'ah. Tidak ada di zaman dulu namanya Al-Hadi karena Al-Hadi itu nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti Masjid As-Salam itu salah sebenarnya. Masjid Ar-Rahman salah. Tapi kalau Baitul Salam, Baitul Rahman, maka ini benar. Baitul Mahdi benar. Ya demikian disebutkan. Ya, mereka mengganti. Ya, Baitul Hadi benar. Karena Hadi nama Nabi. Baitul Salam benar. Tapi kalau Al Hadi, Masjid Al Hadi tidak tidak boleh perkara fitnah. Nah, di sini kami mengatakan Al Mahdi ini Mah, Mahdi dariku. Ajlal Jabhah disebutkan di syarah di Nihayah bahwa wasa ini luas. Ya, Jabal Halwa wasiah ini eh, dahinya itu luas, ciri-cirinya. Akanal anf disebutkan maknanya adalah tul. Ya nah, ini hidungnya bangir istilah kita, panjang, hidungnya panjang. itu seperti orang Arab. Ya melalui art keston. Jadi di sini Nabi menyebutkan langsung Mahdi. Dari sinilah para ulama mengatakan Imam Mahdi. Cirinya tadi, ya di dahinya lebar, kemudian hidungnya mancung, ya. Berarti ciri-ciri orang Quraisy kan itu. Ya melalui art kiston. Memenuhi bumi dengan keadilan, ya. Ya, kiston ini kesetaraan wa adlan dan keadilan. Kama muliat juran wa sebagaimana dipenuhi waktu itu juga ya dengan kejahatan dan kezaliman. Kemudian dia pun memenuhi dengan keadilan. Ya maliku sab'a sinin, dia menjadi raja, memiliki selama tujuh tahun. Ya, Ini antara hadis. Mahdi demikian juga hadis yang lain. Ya, insyaallah kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Kita membaca Syirah Nabawiyah.